Tolong diperhatikan lanjutan dari beberapa bab yang Al-Imam Bukhari dengan bab tersebut menetapkan atau mengisbatkan kalamullah ta'ala Allah memiliki sifat kalam, petkul, Kemarin sudah lewat halaman 227 ya. Wa qaulullahi ta'ala Allah yuridullah yurid yuriduna ayyabaddila kalamullah. Yuriduna ayyabaddilu kalamallah. Ini kalam mansub kepada Allah yang mereka inginkan untuk diganti. Innahu laqaulun fasal Wa ma huwa bil hazl Innahu ini Quran la qaulun fasl. Jadi kalam Allah SWT. Kemudian hadis yang dibawakan pertama kali yaitu yu'zini Ibnu Adam. Ini kalau Allah Ta'ala. Sekarang hadis yang bernomor sab'alaf. Berakam sab'alaf. Wa khamsami'ah. Wa arba'ah. 7504. Masih dalam lanjutan bab yang sama. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Ismail hadatsani Malik ana bizinat anil a'rati ana bi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala qala Allahu ha. Qala Allahu Allah berkata. Di dalam memiliki sifat kaul. Apa perkataannya? Idza habba abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Apabila hambaku apa mana ahabba? Hmm? Ahabba yuhibbu, mencintai. Jika hambaku mencintai ketemu denganku, maka aku mencintai pertemuan dengan dia. Apabila hambaku mencintai pertemuan denganku, maka aku mencintai pertemuan dengan dia. Liko ketemu. Aku mencintai ketemu dia. Ini juga mengharuskan bahwasanya Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala. Liko ketemu. Iktadi al-mu'ayanah. Bagi seorang mukmin. Wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Dan apabila hambaku enggak suka ketemu denganku, maka aku pun enggak suka ketemu dengan dia. al jazaa min jinsil, al jazaa min jinsil amal. al jazaau min jinsil amal. barusan adalah sesuatu daripada amalannya. Jadi itu tadi perkataan Allah SWT. Ini namanya hadis apa? Hadis Al-Qudsi. <clears throat> Definisinya tentang hadis Qudsi nanti ketemu dalam talim apa? Terus mustalah. Kita mulai belum? Belum? Antum minta dimulai aja. Siapa yang uh, antum mintai supaya diajarkan mustalah maka segera dimulai. Mungkin sepekan sekali atau dua kali. Baik, perhatikan. Qala Syekh bin Bas rahimahullah taala asar. Beliau mengawali sarannya dengan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar ini adalah sigo untuk takjub. Beliau terheran betapa besarnya hadis tersebut tentang kandungannya. Betapa agungnya sehingga beliau mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ini siapa yang mencintai ketemu dengan Allah maka Allah mencintai ketemu dengan dia. Ya ini hamba Allah SWT siapa yang mencintai ketemu dengan Allah maka ketemu dengan Allah mencintai ketemu dengan dengan dia. Inilah yang perlu kita benar-benar apa? Memiliki cinta kepada Allah Cinta dengan pertemuan dengan Allah Ta'ala. wada fil lafzil Dan ini dalam lafad yang lain. yakni selain lafad ini. Maknanya sama, cuma lafadnya beda. Man ahabba lika Allahi ahabba Allahu lika'ahu. Siapa yang mencintai ketemu dengan Allah maka Allah mencintai ketemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Dan siapa siapa yang nggak suka ketemu dengan Allah maka Allah nggak suka ketemu dengan dia. Kariha, nggak suka. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah berkata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah wal mautu Fakulluna nakrahul mauta. Itu adalah kematian, maka seluruhnya kita kita semuanya adalah nakrahul maut, nggak suka dengan mati. Bagaimana dengan kalau kita nggak suka dengan mati? Berarti kita nggak suka ketemu dengan Allah Taala. Jadi kalau gitu, Allah nggak suka ketemu dengan siapa dari hambanya yang nggak suka dengan kematian. Siapanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? La, bukan itu. Kala bukan itu. Walakin al mu'min tetapi seorang mukmin idza hadarahu ajaluhu busyira bi rahmatillah wa fadlih. Dan tapi tetapi ada seorang mukmin apabila hadir kepada dia idza hadarahu ajaluhu apabila ajalnya hadir datang busyirah diberi kabar gembira dengan rahmatnya Allah Ta'ala dan karunianya. Aukola tahu berkata Rasulullah Sallam alaihi wasallam wa ridwanihi. birahmatillahi waridwanihi. Seorang mukmin apabila hadir atau datang ke ajal kematiannya, maka diberi busra beri berita gembira dengan rahmatnya Allah dan karunia ataupun dengan ridhonya Allah Ta'ala. Fahabbalika Allah maka dia mencintai ketemu dengan Allah ini keutamaan seorang mukmin. Ini keutamaan keutamaan seorang mukmin. Fahabba liqa Allah, fahaballahu liqa'ahu, maka Allah mencintai ketemu dengan dia. Wal kafir sedangkan si kafir apabila datang kepadanya ajalnya busyira bi ghadabillah. Diberi busra beri kabar dengan kemurkaan dengan kemarahan Allah dan siksaan Allah Fakariha lika Allah, fakariha Allah lika'ahu. Maka Allah men, tidak suka, maka dia tidak suka ketemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka ketemu dengan dia. Hadis ini mutafakun alaihi. Situ dikatakan rawahul Bukhari berakam kami. Sita alaf wa khamsami wa sab'ah. Wa Muslim berakam alfain sitami'a wa arba'at samanin Wa kadzalika barakam khamsata asar. Ya ini dalam riwayat yang lain tadi yang disebutkan oleh Sa'ib bin Bas hadisnya agak panjang dengan nomor tadi 6000. 507 dan hadis yang di atas 7504. Jadi di sini sahihnya sangat gamblang. Allahu idza habba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu wa idza karya liqa'i likarihtu liqa'ahu. Syaitnya dari bab tadi sangat jelas gamblang tentang Allah memiliki sifat kaul dengan fi'il madhi, juga dengan master dengan fi'il mudhari dan semisalnya dengan amr. Dengan apa? Al? Amr apa? Amr perintah. Karena perintah nggak mungkin kecuali dengan apa? Dengan karena perintah nggak mungkin wujud kecuali dengan ber ber apa? Berkataan. Perintah nggak mungkin kecuali dengan perkataan. Apa? Hmm. Laul khalku wal amru. Khalq fi'luhu. Wal amr kauluhu. Ha. Amr ini perintah. perintah Laul khalku wal amr. Al khalku fi'luhu. Perbuatan Allah. Dalam ciptaan. Allah melakukan ciptaan tersebut. Walaul amr dan Allah memiliki perintah. Perintah adalah dengan perkataannya. Mahfum itu? Taib. Qala liman bukhari ta'ala hizbarakum sab'al wa khamsami'a wa khamsa hatta sana Abu Yaman. Akhbarana Su'aib. Hatta sana Abu Zinat. Anil A'rat. Ana Abi Hurairah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah ana idza dhanni abdi bi. Nah, ini juga dari kalamnya Allah, kalallahu Allah berkata, ana idza dhanni abdi bi. Saya di sisi anggapan hambaku denganku. Yani maksudnya seorang hamba, seorang mukmin harusnya punya anggapan yang baik. Kenapa? Karena ana idadon doni abdi bi. Kalau anggapan jelek, pertanyaan juga jelek. Kalau anggapannya bagus, maka balasannya Pak bagus. Ini perkataan Allah Ta'ala. Jadi dengan ini Imam Bukhari menetapkan kalam bagi Allah semua dalam sebagian dalam, dalam ayat yang telah dibawakan dalam bab ini. Kalau saya bahas rahmat taala soal menasih, soal menasih ini pertanyaan dari Syekh bin Bas, lama alih al itu, wala al-aini wala takut sama kada. Ya ini pertanyaannya, apakah Al-Hafidh ini pun Hajar berbicara tentang hadis ini? Ataukah Al-Aini? Ataukah telah lalu pembicaraan masalah ini dalam perkara tertentu? Ini pertanyaan kepada muridnya. Wa bi ana abdi wa ana ma'ahu Dalam sebagian Lafatnya dalam sebagian riwayatnya ana idza dhanni abdi saya di sisi anggapan hambaku dan saya bersama dia apabila dia menyeru aku ma'ahu Ma ini maksudnya apa, Pak? Ma apa yang maksudnya apa sini? Ma apa? Ma'al khob khasa. Iya kho khasa. Ada ma'ya al-ama, ada ma'ya al-khasa. Ya kan? Wa ma'ya al-khasa maknanya apa? Ta'yid. Apa ta'yid? Pembelaan nasr. Pertolongan dari Allah SWT. Di sini pakai dorof kita apabila. Ini apa? Waktu da'ani. Iya kho khasa. beliau dia menyeru aku. Ini juga menunjukkan tentang bahwasanya terkait dalam masalah doa, Allah mencintai hambanya yang berdoa kepadanya. Anak ma'ahu, saya bersama hamba, hambaku. Apabila dia berdoa kepadaku. Makin kok iya khosoh. Maknanya Allah memiliki mengijabai atau menolongnya dan yang semisalnya. Hadis warawa Muslim aydan birakam alfain wasitami awa khamsa sabiin. Jawaban dari sebagian muridnya pertanyaan saya tadi, kau al-Hafidz Hajar fil fatihim Mizal Salas Asar Sabhar Ba'mi'a wa Sab'in qauluhu yakni qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ana idza ni abdi bi Lafat ini kata Ibn Hazar takut dama fi awal tauhid fi awal tauhid. Apa mana awal? Hmm? Di awal-awal nam. Hadis ini telah lalu di awal-awal kita butuh ini kita kita ini. Kemarin telah lewat. Fi bab wa yuhadzirukumullahu nafsah dalam bab wa yuhadzirukumullahu nafsa ini bab yang dibawakan Imam Bukhari dengan judul wa yuhadzirukumullahu nafsa min riwayati Abi Salihin an Abi anhu wa awwaluhu yaqulullahu dan awal hadis ini adalah yaqulullahu Allah berkata wa zada wa ana ma'ahu idza zakaroni dan ditambah tambahan lagi di sana dan aku bersama Hambaku apabila dia mengingat aku. Ya kan? Mengingat aku. Bukan berarti cuma tahu bahwasanya Allah itu ciptaan dia, apa eh, penciptanya. Bukan Allah memiliki langit dan bumi, tapi makna wa ana dzakwa. Idza dia apa? Lebih luas daripada itu. Ingat kepada Allah SWT berarti menunjukkan bahwasanya Allah yang berhak diibadahi, yang Allah yang berhak disembah, Allah yang berhak dimintai pertolongan dan semisal itu namanya apa ini? Idza zakaroni, bukan kok sekedar seorang hamba tahu bahwasanya dia ciptaan Allah. Karena itu. Al hadis wa taqaddam syarhu hunaka Mustafa. Mustafa. Apa nama Mustafa? Terpenuhi di sana. Terlalu penjelasan tentang hadis ini di sana dalam bab tadi disebutkan wa yahdrikumullah nafsah. Telah terpenuhi syarahnya Mustafa salah sempurna di sana. Mustafa sempurna. Entah kalamuhu rahimahullah ta'ala habis. Nukilan dari kalamnya Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Maksudnya pertanyaan yang diajukan oleh saya bin Bas, ya kan, bahwasanya Hadis ini telah lewat berarti Ibnu Hajar telah berbicara, telah berkomentar sehingga beliau mengatakan Hal lama alaihi al-hafidhu wal al ini wal taqaddama fi kada. Nah, berarti beliau juga sudah tahu. Sebenarnya so, sudah tahu bahwasanya Imam Ibnu Hajar telah lewat penjelasan tentang hadis ini. Maka jawabannya tadi jawabannya dari muridnya ya kan? Kalau al-Hafidh Ibnu Hajar qauluhu kemudian Takut damai fi awal fi awal tauhid fi babi wa yuhadzirukum Allah nafsa. Jadi sebenarnya benar-benar sangat menguasai tentang tabwibat beberapa bab yang dibikin Imam, Imam Hajar, Imam Ibn apa Imam Bukhari dalam kitabnya. Karena beliau buta, nggak tahu, beliau nggak baca. Beliau bu, buta. Berarti beliau telah melewati tentang kitab ini. Maka dalam sebagian cetakan Fatul Bahari di sana ada murojaahnya Sebin Bas. Ada tahqiqnya Sebin Bas. Mafhum? Walaupun enggak seluruh tentang murojaah tadi tapi telah dilewati oleh beliau semuanya tentang tabibat yang ada. Oh ya, <clears throat> Jadi tengok tadi pertanyaannya, apa itu pertanyaan ini? Takallama alal al-habdi wala al-aini wala taqaddama fi kada Maknanya Sebab setelah telah melewati beberapa bab terkait dalam hadis ini. Sehingga pertanyaannya seperti itu. Apakah ada komentar dari Al-Hafid? Dan juga dari Al-Aini atau juga memang sudah lewat di sana pembicaraannya? Jawabannya memang sudah le sudah lewat. Sudah lewat pembicaraannya dalam bab wa yuhadzirukumullahu nafsah. Telah sempurna di sana. Maknanya kalau kita mau kembali ke sana, ya sudah di sana akan kita jumpai sarah sarahnya. Nah, itu maksud dari kalamnya sebelah seperti itu. Kembali ke sana, di sana akan antum jumpai tentang sarahnya. Taib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadis berakum sab'al wa khamsami'a wa sitta. sana Ismail, sana Malikun ana bizinat, Zinad, anil A'raji ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun Qala rajulun lam ya'mal khairan qattu. Yani ada seorang laki-laki yang berkata, di mana laki-laki ini nggak pernah beramal kebaikan sama sekali. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Ida mata faharrikuhu. Sebelum lafadznya idza mittu. Jika aku mati, atau idza muttu. Bedanya apa mitu sama mutu? Hmm? Apa? Mut, nah? Kalau mitu? Masuk gitu. Benar. Terbalik, terbalik. Nah, ya, Bih, ya. gimana terus? Idza muttu fi'il madhi mabni Alum, idza mitu wah, Berikil tuh. Qala yaqulu qultu. Nah, mata yang mutu. mutu, Kalau mitu seperti kiltu aku dimatikan. Kalau mutu aku telah mati. Hmm. Sebelum dapatnya idza mata yani ini lilih hikayah. Seorang laki-laki tadi berkata kepada sebab kepada kepada anak keturunannya, kepada anak-anaknya, apa perkataannya? Idza mata, dia apabila mati, bilang kepada anak-anaknya faharikuhu. Ya dia bila aku mati maka wahai anak-anakku, bakarlah Wazru, wazru dan taburkanlah apa? Abu, abuku. Aku yang sudah jadi abu, taburkanlah nisfahu separuhnya filbar di daratan wa nisfahu bil dan separuhnya di lautan nah, ini wasiat oleh seorang bapak kepada anaknya karena dia nggak pernah beramal kebaikan sama sekali khawatir akan disiksa oleh Allah Ta'ala maunya lepas daripada siksaan Allah maka dia pesan kepada anak-anaknya wasiat kepada anaknya supaya dibakarlah dibakar menjadi abu Separuh dibuang ke daratan, separuh dibuang ke lautan. Fawallahi Zan. So marah-marah kenapa kamu merasa selesai bukunya? Besok beli lagi. Itu robek Wah. Fawallahi lain in qadarallahu sebagian lafaznya lain in qadarallahu. Fawallahi kata laki-laki tadi maka demi Allah lain in qadarallahu la in qadarallahu jika Allah mampu atas orang laki-laki tadi Maksudnya alayya. La yu'adzibannahu azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Sungguh Allah akan menyiksa dia dengan siksaan tak ada siksaan terhadap seorang pun dari Allah Ta'ala dari segenap alam ini. Maksudnya dia yang paling dahsyat siksaannya. Perkataan tadi ditanggapi oleh Allah Ta'ala fa'amarallahul bahra maka setelah dibakar beneran sama anak-anaknya dibuang separuh ke darat separuh ke lautan maka Allah memerintah lautan. Fajama amma fi maka lautan pun mengumpulkan apa yang ada di dalamnya. Terkait dengan apa? Debunya laki-laki tadi. Jadi abu, bukan debu. Fa amaral barra dan Allah memerintah daratan, Fajama amma fi maka daratan pun mengumpulkan apa yang ada di dalamnya. Semakola. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Berkata kepada laki-laki tadi setelah terkumpul. Menjadi Manusia lagi lima fa'alta. Lima? Apa pernah lima? Kenapa? Ma ini ma apa namanya? Ma apa namanya? Hah? Stefan, Kenapa kok nggak ada sunduk eskadunya? Hah? Kan biasanya ada sunduk eskadunya. Ma ma ah Kenapa nggak ada sudut sekadonya? Kenapa? Kemana kemana sudutnya? Hah? Aywa, karena apa? Karena kemasukan huruf sir. Amma alun Mana nggak ada Nggak ada sunduk Mabum. Mas bamiya ketika bersambung dengan huruf jer maka sunduk sadonya hi, hilang, tapi nggak wajib aglabnya saja. Berarti amma yatasaalun. Mimma kulik Sama torik. Sama kama torik. Sudah mimma kulik gak ada sunduk es kadonya atau es <laughs> Aywa. Mahfum. Kenapa karena bersama dengan apa? Dengan huruf jer lima. Taib. Tapi nggak wajib. Ya kadang ada Sudut kadonya tapi sekali-sekali. Nah, taib. Mana tadi? Kalau ta'ala, lima balta. Kenapa kau lakukan itu, wahai fulan? Kenapa kau lakukan wasit seperti itu? Kenapa engkau berwasiat pada anak-anakmu seperti itu ketika kamu mati supaya dibakar anak-anakmu? Qala min khasyatika. Berkata laki-laki tadi, ku lakukan wasiat tadi karena apa? Demi takut kepada kamu. Wa anta alam dan kau adalah lebih mengetahui. Maka Allah pun faghfaralahu. Maka Rasul mengatakan Allah mengampuni di dia. Mana perkataan Allah di sini? <clears throat> Fa amarallahu al-bahra jama'a ma fihi wa amaral bar fa jama'a ma fihi summa qala lima fa'alta. Ah, summa qala lima fa'alta. Ini semuanya kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Taib. Jadi Allah punya kalam dalam apa yang disebutkan dalam hadis ini. Asarah berkata bin Bas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa? Beliau bertaajub terheran dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Terheran dengan cara membesarkan Allah Zakar Abu Abbas Ibn Taimiyah wa ghairuhu aidan min ahli ilm anna hadha kana asa'a dhanna bi nafsihi. Ahli ilm Jantaranya Ibn Taimiyah dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya ini orang ini laki-laki ini dulu asa'a. Apa makna asa'a? Hah? Hah? Persangka buruk berprasangka buruk dengan dirinya wa anofa alama la yughfar punya prasangka buruk pada dirinya sendiri dan sungguh ia telah melakukan sesuatu yang menurut dugaannya tidak diampuni mendukan dirinya dia punya dugaan bahwa saya nggak akan diampuni saya ini wastadda alaihi khaufullah wastadda alaihi dan benar-benar sangat dahsyat atas dirinya tadi ketakutan dia terhadap Allah Khaufullah. Khauf ini mudhaf. Allah mudhaf ilai namanya apa? Min idafatil apa? Masdar li. Li apa? Li maf'ulihi. Bukan li fa'ilihi. Li maf'ulihi. Atau bukan masdar untuk sifatil mausuf tidak. Tapi idafah itu kadang sifat li, mausuf. Kadang kata idafah itu apa idafah untuk Masdar li fa'ilnya, kadang li maf'ul ini untuk maf'ulnya. Jadi dia sangat sangat benar-benar takutnya Allah sangat sangat benar sangat takut. Wa khasyatuhu. Khaufullah wa khasyatuhu. Khauf wa khasyah maknanya mutaqarib. Sangat deras takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mafalah ma fa'ala sahlan minhu fi kamalil kutro. Maka dia melakukan apa yang dia lakukan perangkatnya dari kebodohan dirinya terkait dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala dikiranya kalau sudah ditabur separuh di darat separuh di lautan sudah enggak ketemu lagi Enggak akan bisa dikumpulkan lagi lepas dari siksaan fa'afallahu anhu li'annahu jahlun Lianna ujailah hadza saya, bukan jahlun. Lianna ujailah hadza saya. Maka Allah memaafkan dikarenakan dia bodoh tentang perkara ini. Bodoh tentang perkara sebagian kudro. Dia punya iman bahwa senyala memiliki kemampuan, tapi kemampuannya dikiranya apa? Tidak kamil. Nah, tidak sumul, tidak mencakup atas seluruh perkara. Hadal miqdaru min al-qudrah hadal miqdarul azim. Kadar kudro yang seperti adalah kadar kudro yang sangat besar. Wa hadha mimma qad yajhaluhu ba'duna dan ini termasuk dari suatu perkara yang kadang sebagian manusia tidak mengetahui. Yakni apa? Sebagian kudro saja. Bukan kok bahwasanya dia ini benar-benar nggak punya keyakinan Allah nggak punya kemampuan, nggak apa, nggak punya keyakinan kalau itu punya kemampuan, punya keyakinan. Orang tadi punya keyakinan, tapi keyakinannya terkait dengan kudrahnya Allah dianggapnya sebenarnya kalau sudah begini sudah lepas. Mahfum? Nah. Wahtut jabi al anal insana kot yajhalu ba'dal asya alati kot yajhalu misluha fayufa anhu li jahlihi waktu jabihi dijadikan hujah dengan hadis tersebut. Nah, bukan wahtajja jabi. kalau wahtajja jabi, si fulan dengannya. Tidak, tapi maknanya bacanya wahtujja jabi? Apa makna ihtajja dengan bedanya apa dengan ihtajja dengan uhtujja? Ah, teman. Apa bedanya uhtujja dengan ihtajjah? Ah, masjid nih Eh? Aiwah. Ihtajja. Nah itu baru. Pula antum. Ah. Makanya esnya dengan banyak-banyak. Minum es terus, es terus. sih bisa terus. Hmm. Ihtajja fi'il madhi benih majhul. Kalau ihtajja fi'il madhi benih maklum. Maka dikatakan wahatut jabihi dan dijadikan hujah dengan hadis ini bahwasanya insan seorang insan kadang kot ya jahal kadang tidak tahu sebagian perkara batal asya. Alat ikut yuzhalu ya surah yang kadang perkara itu juga tidak diketahui. Nah, Bukan semua perkara diketahui oleh orang. Kadang semua perkara tidak diketahui oleh orang. Fayufanhu maka dimaafkan orang tadi dikarenakan kebodohan dia. Fi khilafil umur al-wadiha, beda dengan perkara-perkara yang gamblang, fa innahu la yu'dharu maka sungguh tidaklah diberi udur dengan sebab kebodohan dia. Kalau perkara gamblang, perkara memanggil jin, perkara memanggil bintang untuk hujan, perkara memanggil yang dikubur untuk perkara tertentu, ini perkara gamblang, gamblang Nah ini beda. Itu nggak ada utur. Kafir musyrik. Semisal ini. Nah ini termasuk dapat utur. Kenapa? Karena perkara-perkara yang sifatnya apa? Rumit. Rumit. Nah. Perkara yang khafi. Allah punya kemampuan menurut pengakuan dia. Tapi dikiranya kalau sudah begini, le, lepas gitu loh. Begini gimana? Dibakar, separuhnya dibuang ke daratan, separuhnya dibuang ke lautan. Wes, lepas daripada siksaan Allah. Inilah yang tidak diketahui oleh dia bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Bala buddha min fi'liha in kanat wajibatan atau tarkiha in kanat muharramatan. Bahkan perkara-perkara yang gamblang tadi itu tidak ada utur dengan kebodohannya. Bahkan harus dia melakukannya jika memang perkara tadi wajib atau meninggalkannya jika perkara tadi haram. Ini kurang gamblang. Bagaimana rasanya dia nggak tahu? Nggak bisa. Seperti ini bertekan kamu muslimin, dia nggak sholat. Oh saya nggak tahu kalau sholat itu wajib, nggak diterima. Nah, bom seperti tadi. Tadi, hari ini tadi, berapa banyak manusia yang nggak sholat? Tadi itu musim apa musim gebiar mitin seton. Nah, nah, itu nggak sholat, sholat apa? Gimana sholat. Sebelum duhur sampai selesai sampai maghrib gandrung untuk apa dangdutan bagaimana mau sholat kapan sholatnya bareng-bareng. Ini mayoritas tidak salat. Dia bilang, saya nggak tahu kalau satu wajib. nggak diterima. Itu nggak ada udur, pernah yang gamblang. Apa? Wajib menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. mengibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menyembah batu. Katanya, saya nggak tahu kalau menyembah batu nggak boleh. Ini nggak terima. Itu nggak ada udur. Menyembah kuburan. nggak ada udur. Musyrik kafir. ini. Paham? Maka di sini Syekh bin Bas rahimahullah termasuk di antara para ulama yang tidak mengatakan adanya udur bil jahal dalam perkara-perkara yang wadih, perkara yang gamblang. Enggak ada udur dengan sebab kebodohan dalam perkara-perkara yang gamblang seperti tadi itu. Kalau memang wajib dia harus melakukannya, kalau memang dia perkara haram maka dia harus meninggalkannya. Nah. Di antaranya adalah menyembah selain Allah SWT. Lain dengan perkara ini, maka perkara seperti ini, hadis ini Sebagian ilmu membawa kepada adanya udur bilzal dengan hadis ini, tapi salah penempatan dalam semua perkara. Bukan semua perkara adanya udur bilzal. Ini namanya jahil dalam sebagian sifat. Bodoh dalam sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dia punya kemampuan, dia punya keyakinan. Orang tadi punya keyakinan bahwasanya Allah punya kemampuan, tapi kemampuan tadi dianggapnya apa? Tidak sumul dalam perkara-perkara Serumet tadi ketika sudah dibakar jadi debu, spornya dibuang ke daratan, spornya ke lautan, maka akan lepas daripada sisaan Allah. Itu dikiranya. Dikarenakan kebodohan dia maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala li Kemudian diberi komentar sini bi khilafil umurul wadihah beda dengan perkara-perkara yang wadah Fa la yu'zharu bi jahliha. Maka sungguh tidak ada udur dalam kebodohan perkara yang gamblang. Apa itu? Perkara yang gam gamblang. Boro-boro enggak apa-apa dus, enggak apa sapi di sebelah ini. Ponden. Ini enggak ada. Untuk situ. ha. dipersembahkan untuk yang di untuk setan untuk danyang, untuk danyang. ha. danyang. Untuk banaspati dan semisalnya. nyiroro Kidul. Nah, kalau orang daerah sana, kidulan sana. Ini semuanya nggak ada udur. Karena perkara gamblang. Karena perkara yang gam, gamblang. Mau dikatakan di situ fil umur al-wadiha fa innahu la yu'dharu bi jahliyah bal la budda min fi'liha in kanat wajibatan aw tarkiha in kanat maharramatan. Memang kalau perkara itu gamblang maka wajib dilakukan. Kalau memang wajib. Kalau memang haram maka wajib tinggal, ditinggalkan. Tapi ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu dan sedikit ada apa undangan pengumuman undangan ya biar nggak masuk sebagai undangan ya. undangan besok untuk semua para hadirin yang di jamaah di sini diundang sama Pak Aryadi. Tuh kok masuk.